Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-203 dari kitab Umdatul Ahkam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita telah mendapatkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Siapa yang menyebutkan di antara faedah tersebut? Fadlal siapa yang menyebutkan? salah satu tujuan i'tikaf ya, adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu, Abu Lutfi? Apa Lailatul Qadar itu? Amalan yang lebih baik dari seribu bulan. Lailatul Qadar itu amalannya atau sebuah malam. Malamnya, sebuah malam atau suatu malam yang apabila dilakukan amal ibadah padanya, maka lebih baik dari amalan yang dilakukan sebanyak seribu bulan. Ada faedah yang lain? نعم تفضل إحسان terdapat sunnah atau bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ibadah i'tikaf pada bulan suci Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Kapan waktu etikafnya, Ehsan? Fil ashril awakhir. Apa yang dimaksud dengan al Ashril awakhir? Sepuluh malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Baik. Bagaimanakah dengan i'tikaf yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sadiq. pada awalnya pelaksanaan i'tikaf di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan pada 10 malam atau 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan. Dimulai dari malam 11 dan selesai hingga tanggal 20 menjelang malam 21 Ramadan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah bahwa terjadinya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut adalah pada al-ashrul awakhir pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan terkhusus pada salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu melanjutkan etikafnya yang tadinya telah selesai 10 hari pertengahan dari bulan suci Ramadan dilanjut hingga selesainya bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu yang disyariatkan kepada umatnya berapa hari Sodi? Pada al-ashrul awakhir dari bulan suci Ramadan tersebut. Pada 10 hari atau 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. dimulai kapan Taufik? Malam ke-21. Tepatnya Tepatnya ketika masuk malam 21 Ramadan dengan terbenamnya matahari di hari itu. Karena hitungan tanggal Hijriah dimulai setelah terbenamnya matahari di hari tersebut. Bukan dari jam 12 malam, setelah 12 malam bukan. Tetapi setelah terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan, maka berarti telah memasuki malam 21 Ramadan. Saat itulah seorang yang hendak beretikaf mulai masuk ke dalam masjid yang ia beretikaf padanya. Selesai pada tanggal berapa? Selesainya pada tanggal berapa, Bu Umar? Tanggal 1 Syawal. Kapan itu? Naam, ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan dan memasuki malam satu Syawal. Dengan itu maka selesailah kegiatan i'tikaf tersebut. Bisa jadi berjumlah 20 hari atau 20 e, eh, bisa jadi berjumlah 9 hari atau 9 malam dan bisa juga berjumlah 10 malam. Tergantung bulan suci Ramadannya apakah sejumlah 29 hari ataukah sejumlah 30 hari. Ala kulli hal begitu masuk tanggal 1 Syawal dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka selesai pula kegiatan i'tikaf tersebut. Di dalam hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza shallal ghadata jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. Maka ketika beliau selesai mengerjakan sholat subuh, beliau mendatangi tempat i'tikafnya. Apa yang dimaksud dengan keterangan ini? Apa yang dimaksud dengan riwayat ini? Hannibal. Rasulullah masuk ke dalam masjid untuk beriktikaf? Begitu masuk malam 21 Ramadan. Kemudian kemudian seusai melaksanakan sholat subuh barulah beliau masuk di tempat etikaf beliau yang telah disediakan di dalam masjid tersebut. Nah, jadi maksud beliau masuk ke dalam tempat i'tikafnya setelah sholat subuh itu bukan berarti datang ke masjid setelah sholat subuh. Akan tetapi beliau sejak malam 21 telah berada di masjid. Hanya saja ketika memasuki tempat etikaf yang disediakan berupa tempat khusus atau kamar khusus di dalam masjid untuk etikaf, beliau memasukinya seusai melaksanakan sholat subuh di hari itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya masih melakukan iktikaf di bulan Ramadan dari akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih melakukan i'tikaf. Berapa lama i'tikaf beliau? Pak Edi. Di akhir hayatnya nam, di akhir hayatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari. Begitu memasuki 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan, beliau sudah mulai i'tikaf. Begitu memasuki malam 11 Ramadan, beliau sudah beriktikaf hingga akhir bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan tatawu'an minhu sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh hari pertengahan ini yang beliau lakukan di akhir hayatnya sebagai bentuk tambahan ibadah yang beliau lakukan dari apa yang sudah ada yaitu al-ashrul awakhir, sepuruh terakhir dari bulan suci Ramadan. Mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala akan meninggal dunia dalam waktu yang dekat. Sehingga beliau lebih berbanyak ibadah pada akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam yang biasanya beliau beriktikaf 10 hari terakhir maka di tahun beliau meninggal beliau beriktikaf selama 20 hari lamanya. Itu mungkin beberapa tambahan faedah atau murajaah dari hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan al-hadis ar-rabi' ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-204 dari kitab Umdatul Ahkam. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة Hadis yang ke-204 dari kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah salah satu awiyatul ilm, bejana-bejana ilmu, terkhusus apa yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarganya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ataukah perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Beliau adalah wanita yang jujur, putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wahya haidun. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwasannya beliau yakni Aisyah kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahya haidun. Dan Aisyah dalam keadaan sedang haid dalam keadaan sedang datang bulan. Wahwa mu'takifun fil masjid, Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sebagai mu'takif di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sebagai mu'takif di masjid, sedang beriktikaf di masjid wahya fi hujratiha dan dia yakni Aisyah berada di kamar atau di rumahnya yunawiluha ra'sahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepada Aisyah ra'sahu kepala beliau sallallahu alaihi wasallam lalu Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان Di dalam riwayat lain disebutkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah masuk ke rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam keadaan mu'takif, dalam keadaan beriktikaf, illa lihajatil insan. Kecuali dikarenakan untuk hajat manusia. Dalam artian e, dikarenakan untuk menunaikan hajat manusia terkait dengan buang air besar ataupun buang air kecil. fi riwayatin dan di dalam riwayat lain pula anna Aisyah taqalat bahwa Aisyah berkata inni kuntu la adkhulul baita sesungguhnya Aku dahulu ketika sedang beriktikaf la adkhulul baita, tidaklah masuk ke dalam rumah illa lil hajah, kecuali dalam keadaan menunaikan hajat. Wal maridu fihi, sedangkan di rumah ketika itu ada orang sakit. Ada keluarga yang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Maka aku tidak bertanya atau tidak menanyai keluarga yang sakit tersebut kecuali aku dalam keadaan berjalan tidak dalam keadaan duduk bertanya tentang keadaannya. Ini terjemah dari hadis yang ke-204 dari kitab Amdatul Ahkam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-204 ini secara global menerangkan tentang beberapa ahkam, beberapa hukum yang terkait dengan permasalahan i'tikaf. Bagaimana yang semestinya dilakukan oleh seorang mu'takif, seorang yang beriktikaf. Di dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita tentang apa yang pernah terjadi antara beliau radhiyallahu anha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sebagai seorang mu'takif. Dalam keadaan sedang beriktikaf dan lebih khusus lagi Ummul Mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sedang haid atau sedang datang bulan. Kejadiannya adalah suatu hari di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepalanya ke kamar atau ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan perlu diketahui bahwa rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam persis berdampingan dengan masjid. Dinding sisi atau dinding samping dari salah satu masjid, kalau ke sana arah kiblat maka ke arah kiri kiblat. Dinding sebelah sana itu sudah hujurat, rumah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumah para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dinding masjid juga sebagai dinding rumah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah seorang nabi dan kudwah dalam segala sisinya termasuk dalam hal kebersihan dan kerapian Ketika beliau merasa saat iktikafnya rambut butuh untuk disisir, maka beliau sallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke sisi masjid yang di situ terdapat uh, eh, lobang atau jendela rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepalanya dan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berada di dalam di dalam rumah beliau radhiyallahu anha. Untuk apa Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepalanya? Dalam rangka agar dibantu menyisir rambut oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam berada di masjid dan Aisyah radhiyallahu anha berada di rumahnya. Oleh karena itu disebutkan di dalam riwayat ini wahwa mu'takifun fil masjidi wahya fi hujratiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid sedangkan Aisyah berada di rumahnya. Kalau kita tidak punya gambaran seperti apa atau seperti nah, seperti apa letak rumah Aisyah dan sejauh mana dengan masjid, maka seakan-akan tidak masuk akal. Ini bagaimana Rasul etikal di masjid, Aisyah berada di rumahnya, tapi bisa menyisiri rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka demikianlah kondisi rumah para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menunaikan apa yang diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyisir rambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Aisyah sebagai wanita yang ketika itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan datang bulan. Di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ada sebuah faedah bahwa seorang yang sedang beriktikaf di masjid tidak boleh untuk keluar masjid. Tidak boleh keluar masjid kecuali memang untuk kebutuhan yang bersifat darurat. Sebagai kebutuhan seorang manusia yang mau tidak mau harus dilakukan di luar masjid. Kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau butuh untuk menyisir rambutnya. Namun karena menyisir rambut ini bukan termasuk sesuatu yang bersifat darurah yang menuntut untuk keluar dari masjid, maka beliau sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikannya sebagai alasan untuk keluar dari masjid. Akan tetapi tubuh beliau tetap berada di dalam masjid, sementara uh, kepala beliau uh, dijulurkan ke kamar atau ke rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk uh, disisir oleh istri beliau radhiyallahu anha. Ini faedah yang pertama terkait dengan Eh, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian faedah yang kedua terkait dengan wanita yang dalam keadaan haid. Maka di dalam Islam seorang wanita yang dalam keadaan haid tetap diberikan haknya sebagai seorang manusia dihargai posisinya, dan tidak pula berlebihan di dalam memposisikannya. Kaum Yahudi, ketika wanita dalam keadaan haid, Menurut mereka, wanita yang dalam keadaan haid tersebut adalah wanita yang kotor, yang najis, yang tidak boleh makan bersama dengan suaminya, tidak boleh tinggal satu kamar dengan suaminya, dan tidak bisa bergaul Eh, di tengah-tengah keluarga. Ini perlakuan kaum Yahudi kepada wanita yang dalam keadaan haid, perlakuan yang penuh dengan penghinaan terhadap wanita. Sebaliknya kaum Nasrani, kaum Nasara, orang-orang Kristen berlebihan di dalam memposisikan wanita. Terkhusus dalam hal wanita yang haid. Di kalangan mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam, bahwa wanita yang dalam keadaan haid di kalangan kaum Nasara, kalangan orang-orang Kristen, hukumnya persis sama dengan wanita yang dalam keadaan suci. Bisa dilakukan apa saja, termasuk dilakukan jima badannya, karena menurut mereka tidak ada bedanya antara wanita yang dalam keadaan haid dengan wanita yang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Adapun Islam yang merupakan agama sempurna, pelengkap bagi seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sikap yang adil, sikap pertengahan terhadap kaum wanita, bahwa wanita yang dalam keadaan haid tetap dihormati, diposisikan sebagaimana layaknya orang dekat di tengah keluarga. Makan bersamanya, tidur di kamar bersamanya, dan aktivitas kekeluargaan lainnya. Kecuali hanya satu saja tidak boleh dilakukan jima eh, kepada wanita yang dalam keadaan haid tersebut. Kita lihat di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mengetahui bahwa Ummul Mukminin Aisyah sedang haid karena ia adalah istrinya. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepalanya minta untuk disisir rambutnya oleh sang istri yang dalam keadaan haid tersebut. Oleh karena itu ketika seorang suami dalam keadaan haid, uh, seorang afwan, seorang suami dalam keadaan i'tikaf dan istri dalam keadaan haid, tidak mengapa terjadi interaksi di antara mereka berdua selama batasan-batasan sebagai seorang mu'takif tetap terpenuhi. Selama batasan-batasan sebagai seorang yang sedang melakukan kegiatan i'tikaf tetap terpenuhi tidak keluar dari masjid, diperbolehkan untuk berbincang, diperbolehkan uh, untuk disisir rambutnya dan lain sebagainya. Dan tentu semua ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manakala tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a'rafun nas, manusia yang paling faham tentang kondisi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari hadis yang seperti ini, tidak kemudian ketika kita etikaf, sementara kawan-kawan kita banyak di masjid, kita minta istri datang ke masjid untuk menyisir rambut kita, kemudian dilihat oleh yang lainnya. Tidak. Nah, ini bisa menimbulkan uh, sesuatu bagi para mu'takifin yang lainnya. Bisa-bisa para mu'takif yang ada tidak kerasan etikaf. Masing-masing kepingin untuk disisir rambutnya. Nah, ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam lanjutan riwayat tersebut wa fi riwayatin wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk menunaikan hajat seorang manusia Artinya seorang yang dalam keadaan i'tikaf maka hukum asalnya adalah al-mukuth fil masjid. Tinggal di dalam masjid dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali dalam keadaan barurah untuk menunaikan hajatnya. Apakah hajatnya itu ditunaikan di rumah atau di kamar mandi di luar masjid? Yang jelas permasalahannya adalah dia boleh untuk keluar dari masjid dalam rangka untuk menunaikan hajatnya. Kalau ada yang menyatakan, wah kalau begitu berat, kalau etikaf tidak boleh keluar-keluar, kita katakan ya demikianlah syariat Islam. Demikianlah bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah etikaf. Karena kita sebagai seorang Muslim Muslim itu artinya adalah seorang yang berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid dan siap untuk menjalankan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika memang kita berusaha untuk ketika memang kita hendak beriktikaf, maka hukum-hukum terkait dengan iktikaf yang telah dibimbingkan oleh Rasul saw haruslah kita ikuti. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya dari para ulama bahwa tidak semua orang mampu untuk beriktikaf. Mengapa? Karena ketika seorang melakukan iktikaf berarti sekian banyak kepentingan pribadi dia yang bersifat duniawi akan ditinggalkannya. Ia kedepankan kelezatan untuk bermuanasah untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala selama dalam eh, selama keberadaannya sebagai seorang mu'takif tersebut. Kemudian disebutkan wa fi riwayatin anna Aisyah qalat inni kuntu la adkhulul baita illa lil hajati wal maridu fihi. Bahwa Aisyah berkata, sungguhnya aku tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali untuk menunaikan hajat dan ketika di rumah ada seorang yang sakit maka aku tidak bertanya kepadanya tidak menanyai kondisinya kecuali aku dalam keadaan berjalan di sini pun terdapat sebuah faidah terkait dengan ahkam al-mu'takif atau al-mu'takifah terkait dengan hukum seorang yang sedang beriktikaf baik lelaki ataupun wanita. Kita telah bahas bahwa kaum wanita pun boleh untuk melakukan iktikaf selama aman dari fitnah. Karena para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melakukan iktikaf. Naam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Nah, di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau menjelaskan tentang dua permasalahan setidaknya. Permasalahan yang pertama adalah bahwa seorang yang sedang beriktikaf tidak bisa sembarangan keluar dari masjid. Tidak bisa sembarangan pulang ke rumah, dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang. Padahal menyatakan saya sebagai seorang yang mu'takif, saya sedang iktikaf. Tidaklah seorang yang mu'takif itu keluar dari masjid masuk ke rumahnya atau yang sejenisnya melainkan ketika benar-benar hendak menunaikan hajat yang tentunya tidak mungkin dilakukan di masjid. Ini yang pertama. Kemudian masalah yang kedua terkait dengan mengunjungi seorang yang sakit dan uh, duduk menghiburnya Seorang yang sedang beriktikaf tidak dituntunkan untuk menjenguk orang sakit baik itu keluarganya ataupun kawannya atau yang lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah ada yang sakit. Namun demikian beliau radhiyallahu anha tidak kemudian duduk dan mengurusnya karena memang sudah ada yang mengurusnya beliau radhiyallahu anha cukup bertanya sambil berjalan baik ketika masuk ke dalam rumah ataupun ketika keluar dari rumah menuju masjid untuk beriktikaf kembali oleh karena itu tidak sedikit dari para ulama yang memberikan bimbingan bagi para mu'takifin untuk tidak mengunjungi orang sakit, tidak mengantarkan jenazah, apalagi hal-hal lainnya yang bersifat tidak penting. Masalah ini, masalah mengunjungi orang sakit tentunya bagian dari hakul muslim alal muslim. Masalah mengantarkan jenazah juga bagian dari hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Namun hal ini gugur bagi seorang yang sedang beriktikaf karena dia sedang berada dalam sebuah kondisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan waktu, jiwa dan raganya di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-204 hadis Aisyah radhiyallahu anha wallahu alam bis-shawab sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin